Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Sebelum kita lanjutkan barakallahu fikum tafadhal semampunya. Katanya siap tadi. Hah? Siap belum? Eh bismillah. Apa? Dah? Dah? Ayo, nanti lanjutkan lagi. Antum belum nyicil belum? Belum nanti nyicil ya. Ayo na'am barakallahu fikum. Kita lanjutkan pembahasan yang baru. Kemarin sudah kita lewati pembahasan baru ini cuplikannya mukadimahnya itu mengenai mungkote mu'dal mursal. Mungkote mu'dal mursal. Na'am barakallahu fikum. Kalau mungkote terputus sanatnya dengan cara selang-seling. Kalau mu'dal terputus sanatnya dengan cara beruntut. Kalau mursal barakallahu fikum terputus sanadnya di akhir sanad. Paham ya? itu namanya mursal. Nah, barakallahu fikum kita lihat. Qala al-muallifu asy-syarihu Allah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullahi alaih. Naam kita lihat di sini kata beliau Wa yuqassimul ulama al-inqita' ala arba'ati aqsam. Perhatikan baik-baik ya. Para ulama telah membagi mengenai inqita' terputusnya sanad ini menjadi empat bagian. Dibagi menjadi berapa? Empat bagian. Kita lihat. Pertama, an yakunal inqita'u min awal sanad. Yaitu terputusnya sejak di awal sanad. Di awal sanad sudah enggak disebutkan lagi terputus itu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum terputus di awal sanad. Naam. Yang kedua, ayyakunal inqita' min akhir sanad. Yang kedua, terputusnya itu di akhir sanad. Perhatikan, nah barakallahu fikum perhatikan baik-baik ini nanti biar enggak gagal paham. Jadi yang namanya terputusnya sanat ada empat. Pertama, terputus sanatnya di awal sanad. Yang kedua, terputus di akhir sanat. Yang ketiga, ayyakunan ingkita ma min asna'is sanad wahidin fakat. Yang ketiga adalah apa? Terputusnya sanat di tengah-tengah sanat. Di tengah-tengah sanat ada yang dibuang terputus gitu, tapi dengan satu saja. Dengan satu ya, enggak beruntut gitu maksudnya. Yang keempat, an yakunal inqita' min asna'is sanad bisnaini fa aktsara 'ala tawali. Yang keempat adalah apa? Terputusnya sanad tersebut di tengah-tengah sanad dengan dua orang perawi atau lebih tapi dalam dalam bentuk beruntut. Oh, beruntut ya. Beruntut itu berarti otomatis enggak selang-seling. Kalau selang-seling namanya mengkotek Nah, kalau beruntut namanya apa? Eh, kalau selang-seling namanya muqata', kalau beruntut namanya mu'dal. Amlum, namanya mu'dal barakallahu fikum. nah seperti itu. Allah musta'anam. Ayo, kita lihat sini. Fa'amal amal qismul awal ada pembagian yang pertama bahwa idza kana al-inqita'u min awalis sanad fa innahu sama mu'allaqan. Ini perhatikan Bapak ini. Kalau terputus sanad di awal, di awal seperti dalam Sahih Bukhari banyak sekali. Di dalam Sahih Bukhari itu terkadang Imam Bukhari langsung mengatakan qala qala Rasulullah sallallahu Paham ya? Itu bukan berarti Imam Bukhari menghilangkan sanad karena beliau enggak tahu. Beliau beristidlal itu loh. Kan sudah kita lewati di dalam Sahih Bukhari itu bab-babnya itu menunjukkan fikihnya Imam Bukhari gitu loh. Maklum ya? Di dalam Sahih Bukhari ada babnya enggak itu? Nah, bab-babnya itu menunjukkan apa Abdurrahman? Fikihnya Imam Bukhari rahimahullah taala. Oleh karena itu terkadang antum jumpai mu'alak di situ. tuh itu langsung qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Imam Bukhari mengatakan seperti itu. Bukan berarti Imam Bukhari enggak tahu sanadnya ya. Buktinya nanti di bab yang lain ada sanadnya, lengkap. Kita lihat ini. Kalau terputus sanatnya sejak di awal itu namanya apa? Muallak. Muallak itu enggak ada sanatnya langsung qala qala Rasulullah SAW. Paham belum? Paham belum? Dalam Sahih Bukhari banyak itu. Kalau enggak percaya buktikan. Kalau punya kitabnya buka Sahih Bukhari, itu kadang Imam Bukhari langsung mengatakan qala Rasulullah SAW. Itu bukan berarti enggak tahu sanatnya ya, itu namanya muallak. Kita lihat. Kemudian wa wajhu tasmiyah fihi dhahirah. Sisi penamaan mualak nampak sekali li'annaka idza 'allaqta syai'an fis saqaf dikarenakan apabila engkau menggantungkan sesuatu di atap wa huwa munqati'un min asfalihi. Sesuatu tersebut akan pasti apa? terputus dari bawahnya. Falan sila ila ard. Dia tidak akan sampai ke tanah. Ya enggak? Antum gantungkan kunci di atas atap itu nanti, atap itu. Antum gantungkan kunci di atas atap. Perhatikan baik-baik itu wudu. Ayo, nah barakallahu fikum Naam, apa? Kita lihat di sini. Jadi kalau gantung sesuatu di atap itu misalkan barakallahu fikum dia tidak akan sampai ke mana? Tidak akan sampai ke tanah. Tidak akan sampai ke tanah. Nah, barakallahu fikum tidak dia akan sampai ke tanah karena posisinya dia menggantung. Posisinya dia me menggantung. Fal mu'allaqu ma hudifa minhu awalu isnadihi. Maka mu'allaq itu yang dibuang awal sanatnya. Yang dibuang sejak awal sanatnya. Nah, barakallahu fikum. Ayo wudhu dulu bismillah. Ayo na barakallahu fikum. Naam. Kemudian kita lihat sini, wa halil mu'allaq min qismis sahih aw huwa min qismis dha'if. Nah, barakallahu fikum mu'allaq di sini dia termasuk hadis dhaif atau hadis sahih. Perhatikan baik-baik naqul, ingat-ingat ya naqul huwa min qismis dha'if. Mu'allaq ini termasuk bagian daripada hadis dhaif lemah. Li'anna min syarti sahih ittisal sanad ini penting. Karena termasuk syarat sahihnya hadis itu bersambungnya sanad. Sanadnya bersambung. Lakin ma'allaqahu al-Bukhari ini penting juga nih. Perhatian baik-baik ini. Akan tetapi eh, barakallahu fikum yang Imam Bukhari enam mentaklik, taklik itu maksudnya muallak, allaqahu digantungkan langsung Imam Bukhari mengatakan qala Rasulullah sallallahu Jadi mandihi yang beliau pastikan bahwa sahihun indah. Sahih menurut beliau sudah. Enggak perlu ragu lagi antum. Dan Sahih Bukhari kalau Imam Bukhari langsung nyebutkan tanpa sanad, enggak usah ragu lagi. Karena Imam Bukhari itu punya syarat yang ketat syaratnya ketat. Nah, barakallahu fikum syaratnya ketat. Syaratnya ketat yaitu apa? Nam harus masing-masing perawi bertemu kemudian sezaman. Sezaman. Apa maksudnya ya? Sezaman. Naam barakallahu fikum. Nah, kalau antum jumpai dalam Sahih Bukhari kok ada Imam Bukhari yang mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam misalkan atau menyebutkan hadis langsung tanpa sanad itu namanya muallak. Namanya apa? Khalid? Eh? Muallak. Kita lihat di sini. Wa inna yakun ala syartih walaupun tidak sesuai dengan syarat beliau. Wa inna ma sahihun indah. Hanya saja kita katakan sahih menurut beliau li annahu yu'alliquhu mustadillan bihi 'ala al-hukm. Dikarenakan beliau memuallakkan tersebut menggantungkan sanat tersebut enggak disebutkan sanatnya karena beliau berdalilkan atas suatu hukum. Paham Bab misalkan ada bab kok tiba-tiba Imam Bukhari menyebutkan hadis tanpa sanad itu berarti menunjukkan beliau itu apa fikihnya di situ itu loh Na'am barakallahu fikum. Na'am. Wala yumkin an yastadilla ala hukmin min ahkamin la taala illa bi syai'in sahihin inda. Dan enggak mungkin eh, seorang imam berdalilkan eh, untuk suatu hukum dari hukum-hukum Allah kemudian dengan sesuatu yang tidak sahih. Paham ya? Nah, kecuali dengan sesuatu yang sahih di sisinya. Lakinnahu laisa ala syarti tapi bukan berdasarkan syarat beliau. Li'annahu law kana ala syartihi lasaqahu bisanadihi hatta yu'raf. Kalau seandainya berdasarkan syarat beliau ini saya sakohu itu dakarohu. Niscaya beliau akan menyebutkannya dengan sanat yang dikenal dan diketahui. Paham maksudnya ya? Na'am barakallahu fikum. Ma'annahu rahimahullah ta'ala rubbama ya'ti bihi mu'allakan fi babin wa muttasilan fi babin akhar. Bisa jadi beliau rahimahullah ta'ala nah barakallahu fikum mendatangkan dengan cara mu'allak pada suatu bab tapi bersambung sanatnya di bab yang lain. Ini antum jumpai ya kalau enggak percaya bukan sendiri saya Bukhari. Itu terkadang ada yang alat, tapi di bab yang lain tuh sebutkan sanatnya lengkap itu loh. Menunjukkan Imam Bukhari itu enggak sembarangan ketika eh, men, eh, menggantungkan sanat tersebut. Wa amal qismus tsani pembagian yang kedua wa huwa an yakuna al min akhir sanat na fahuwa fahadha huwal mursal. Yang kedua, terputusnya sanat tersebut terjadi di akhir sanat. Terjadi di akhir sanat terputusnya apa? Sanat tersebut ini namanya mursal. Mursal apa contohnya? Ada sahabat Ya ada tabi'in misalkan atau atba tabi'in, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham ya? Nah, atau ada seorang perawi langsung gitu enggak nyebutkan sahabat. Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam misalkan itu namanya mursal di akhir sanad. Awalnya ada hadatsana fulan, hadatsana alan, hadatsana fulan, anna alanan. Paham ya? Kemudian tiba-tiba apa? Eh, perawinya ini enggak menyebutkan nama sahabatnya langsung qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mursal. Paham ya? Nah, barakallahu fikum atau sebutkan sanadnya tiba-tiba di akhir sanad terputus misalkan. Nah, itu namanya mursal. Wa ammal qismu salis yang ketiga an yakuna al-inqita' min asna'is sanad bi rajulin wahid fa hadza yusamma munqati'an fil istilah. Adapun pembagian ketiga, terputusnya sanad itu di tengah-tengah sanad. Paham ya? Dengan satu orang. Eh, satu orang disebutkan, satu orang tidak sebutkan, selang-seling intinya. Nah, kata beliau inilah yang mana, yang namanya mukotek secara istilah. Fal munqati' indahum huwa mahudipa min min asna'i sanadihi rawin wahid faqat. Mukotek menurut mereka, menurut mereka ya, itu adalah hadis yang dibuang di pertengahan sanatnya itu satu perawi saja. Tapi yang benar, yang sahih, mau di awal, tengah, atau akhir kalau selang-seling namanya apa? mukotek. Wa amal qismur merabi ada pembagian keempat yang terakhir wahwa an yakuna al-inqita'u min asna'is sanad rajulaini fa aktsar. Terputusnya sanad tersebut di pertengahan sanad dengan dua orang atau lebih alat tawali. Dalam bentuk apa? Dalam keadaan tawali itu beruntut, tidak selang-seling, fahadha yusamma mu'dalan yang seperti namanya mu'dal. Kesimpulannya empat-empatnya tersebut itu mudah sekali untuk dihafal dan mudah sekali untuk disebutkan barakallahu fikum. Kesimpulannya empat tadi apa? Empat tadi kesimpulannya kalau terputus sanad sejak awal, nggak ada sanadnya sama sekali namanya apa? Kalau terputus sanad sanadnya sejak awal, nggak ada putus sanad sama sekali. contohnya Imam Bukhari mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namanya apa istilahnya? Mu'allaq. Kalau terputus sanadnya di akhir, di akhir, awalnya ada haddatsana fulan, haddatsana fulan. Di akhir sanad itu kok terputus kok nggak ada, namanya apa? Mursal. Kalau terputus sanatnya di pertengahan sanat, paham ya? Tapi dalam bentuk selang-seling satu atau lebih tapi selang-seling, namanya apa? Mungkote. Kalau terputus sanatnya tersebut dengan cara tawali, beruntut, barakallahu fiikum, mau di awal, tengah atau akhir beruntut, namanya apa? Mu'dal. Nasallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.